harta yang nilainya mungkin seisi dunia adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman. Kenikmatan tatkala seorang dilapangkan dadanya oleh Allah Jalla wa ala menerima Islam dengan lapang. Demikian pula ditumbuhkan dalam kalbu manusia al-iman di mana keimanan merupakan modal bagi setiap manusia keimanan merupakan satu karunia yang sangat luar biasa dari Allah Jalla wa'ala untuk membentengi dari berbagai macam penyakit-penyakit yang akan menimpa pada kalbu manusia. Ahibatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita kenali bersama bahwa setiap jasad tentunya mengenali disapa terjangkit adanya satu penyakit apakah penyakit itu dikenali dari sisi penyakit luar yang bermakna penyakit jasad yang bersifat luar pengobatan-pengobatan dan terapinya apakah dengan cara ruqyah yang diistilahkan dengan cara seorang menjambi ataukah dengan cara seorang menggunakan ramuan-ramuan yang bersifat tibun nabawi, pengobatan cara nabi, ataukah pengobatan-pengobatan yang bersifat tradisional, ataukah seorang menggunakan pengobatan-pengobatan di era baru sekarang ini dengan cara-cara yang canggih. Itu semua tentunya dikenali oleh semua pihak, baik yang jahil maupun yang alim hanya saja menemukan jenis obat seorang yang tahu berbeda dengan yang tidak tahu. Dan kebanyakan manusia mengira bahwa perhatian yang sangat perhatian yang di situ membutuhkan kepada perhatian yang terus-menerus adalah bagaimana seorang tidak terkena penyakit, tidak terjangkit satu penyakit bebas dari penyakit dari sisi jasad luar atau penyakit-penyakit yang bersifat jasadiyah. Mereka lupa bahwa di dalam tubuh setiap manusia itu ada sebuah mulghah yang dengan bahasa akrabnya ialah kolbu. Apakah seorang mungkin akan memaknai dengan istilah jantung ataukah dikatakan sebagai hati? Sedikit sekali seorang yang mengantisipasi Sedikit sekali seorang yang tanggap tatkala pada kolbu itu pun terasuki penyakit, terkena penyakit dan sesungguhnya itu lebih bahaya. Pijakannya ialah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma rawahul Bukhari wa Muslim yang menjadi ukuran, yang menjadi barometer, yang menjadi tolak ukur dalam hal ini ialah apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis dari Nu'man ibn Bashir Abu Abdullah fi akhir al-hadis qala an-nabiy sallallahu alaihi dalam setiap jasad insan setiap jasad manusia itu ada mudghah ada segumpal daging idza saluhat saluhal jasadu kulluhu kalau kualitas kolbu itu bagus bersih dari berbagai macam penyakit terjaga dari berbagai macam penyakit-penyakit syubhat keraguan kebimbangan dan berbagai macam penyakit-penyakit yang menimpa pada kolbu dan yang ada ialah kebersihan berupa i'tiqad keyakinan yang sahih billahi azza wa kepada Allah jalla wa akan punya andil besar, punya pengaruh yang besar. Ida saluhat saluhal jasad kullu. Ternyata dampaknya akan membuat jasad seorang juga bagus. Bagus bukan bermakna kemudian seorang melihat bahwa jasadnya utuh. Karena kebagusan itu bukan diukur dari keutuhan jasad seseorang bagusnya penampilan dari luar jasad seseorang dan tidak kurangnya atau tidak cederanya jasad seorang. Sekian banyak para ulama yang mereka dalam kondisi buta. Itu merupakan keaiban, cacat, kekurangan. Namun ternyata dengan cacat itu mereka adalah menjadi orang-orang yang terdepan dalam masalah ilmu. Mulia derajatnya, tinggi kedudukannya baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ida fasadat namun kalau kalbu itu rusak juga punya dampak yang nyata. Fasadal jasadu kulluh. Akan rusak pula lah seluruh jasadnya ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dia adalah qalbu. Khwana barakallahu fikum. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in di salah satu unwannya di salah satu topik pembahasannya menyebutkan <clears throat> bayanu istimal al-fatihati ala syifa'ain. Penjelasan khusus tentang suratul Fatihah bahwa pada suratul Fatihah itu mengandung mencakup atas dua pengobatan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan di antara sifatul min sifatil Quran sifat-sifat yang ada pada Al-Qur'anul Al Karim ialah apa yang tersebut dalam surat Yunus ayat yang ke-57. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayuhan nas wahai manusia qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum telah datang mau'izah telah datang wejangan penjelasan petunjuk perkara-perkara yang membuat manusia itu jelas mana yang hak, mana yang batil. Dari Rob kalian yang menciptakan kalian. Bermakna bahwa Allah Jalla wa'ala mendatangkan syifa. Dan kalau obat itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala tidak diragukan tentang keampuhannya. Mujarabnya. Yang mana mau'idah tersebut perkara-perkara yang kemudian menjadi syifa Qala wa shifa'un lima fis sudur. Dan sekaligus dia menjadi pengobat bagi penyakit yang ada dalam dada manusia. Wahudan wa rahmatan lil mu'minin. Dan dia menjadi petunjuk dan sekaligus menjadi rahmah bagi kaum mukminin. Yaqul Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat terhadap penyakit yang ada dalam dada, yang dimaksud penyakit dalam dada ialah minasyubah wasyuku dari berbagai macam kerancuan-kerancuan berbagai macam syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang punya penyakit dalam kolbunya dan juga berbagai macam keraguan-keraguan yang masuk dalam kalbu manusia. wahua izalatul rids Ialah upaya untuk menghilangkan, upaya untuk membersihkan berbagai macam kotoran dan berbagai macam penyakit-penyakit kronis yang membahayakan manusia dan tidak sedikit yang kemudian seorang tertanggalkan dari agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah, Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ketika menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Qur'anul Al Karim bahwa Al-Qur'an itu sebagai syifa lima fis sudur, obat terhadap penyakit yang ada dalam dada manusia yashmalu jami amrad al-qulub mencakup seluruh penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit kolbu. Obatnya adalah dengan apa? Al-Quranul Karim. Di mana pada Al-Quran menunjukkan, memberikan penjelasan apa itu yang dimaksud dengan penyakit kolbu, sebab-sebabnya apa saja, dan juga bagaimana pengobatannya. Bagaimana berusaha untuk membersihkannya. Suma qala Qayyim rahimahullah yang dimaksud bahwa pada Al-Quran atau Fatihah, suratul Fatihah, itu mengobati, menjadi obat dalam dua hal, syifa'ul qulub wa syifa'ul abdan. Menjadi obat terhadap seluruh jenis penyakit yang ada pada kolbu manusia dan juga penyakit yang ada pada badan. Qala wa amma ishtimaluha ala syifa'il qulub Adapun kandungan yang ada pada suratul Fatihah dia menjadi obat atas penyakit yang ada pada kolbu. Fa inna ishtamalat alaih atau mustimal Sungguh pada suratul Fatihah tercakup padanya terkandung padanya dengan kesempurnaan Wahwa fa inna madara i'tilalil kulub karena poros sumber daripada penyebab tentang penyakit-penyakit yang ada pada kalbu wa asqamaha alal aslain dan juga penyakit yang di atau yang ada pada kalbu itu berdasarkan dua perkara. Dua perkara yang menjadi poros menjadi pembahasan inti apa asal muasal sekian banyak penyakit-penyakit yang ada pada kolbu. kalau rahimahullah dua prinsip, dua perkara yang penting yang mendasari faham untuk kita kenali apa saja yang ada pada penyakit kolbu ialah fasadul ilmi wa fasadul qasd. Rusaknya ilmu dan rusaknya tujuan manusia. Yaitu rusaknya niat seseorang. Wa yatarattabu 'alaihima da'an qatilan. Dan ternyata seorang itu kalau rusak ilmunya, seorang itu kalau rusak ilmunya, rusaknya apakah dia tidak belajar? Bermakna punya kejahilan atau rusaknya dia belajar. Dia belajar namun yang dia pelajari juga bukan perkara yang dimaksud karena sebagian manusia menyangka bahwa dia belajar dia menuntut ilmu, tapi yang dipelajari ialah perihal-perihal yang tidak sahih. Ketahuilah bahwa rusaknya ilmu dan rusaknya tujuan seseorang itu punya dampak, punya akibat. Di mana dampaknya ialah dua penyakit yang dapat membunuh pemilik kalbu. Wahuma wal ghadabu Dampaknya ternyata ketika seorang itu rusak ilmunya, rusak tujuannya ialah kesesatan dan kemurkaan. Sesat juga kemudian seorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhalalu natijatu fasadil ilm. Sesungguhnya kesesatan itu akibat hasil dari seorang tatkala rusak ilmunya. Itu dampaknya demikian. Mengakibatkan seorang tersesat. Wal ghadabu natijatu fasadil qas. Adapun kemurkaan Allah Jalla wa ala murka kepada seseorang, kepada hambanya itu karena akibat daripada rusaknya tujuan seseorang. Wahadanil maradhan huma malaku amradil kulub sesungguhnya dua penyakit ini merupakan penyakit yang merajai menjadi penguasa atas berbagai macam jenis penyakit-penyakit yang ada pada kolbu yaitu apa tadi kesesatan dan kemurkaan inilah yang akan menguasai yang menjadi rajanya atas berbagai macam jenis penyakit kolbu qala fa siratul mustaqim tatadamman syifaa min maradid dalal maka tatkala seorang meminta petunjuk kepada Allah ihdinas siratal mustaqim dan ketika seorang diberi petunjuk oleh Allah Jalla wa ala kepada jalan yang lurus maka sungguh siratal mustaqim ilmu yang benar diamalkan dengan sesuai mencocoki atas ilmu tadi di atas bimbingan yang betul pula maka siratul mustaqim jalan yang lurus pemahaman yang betul seorang Islam dengan faham yang benar itu menjadi obat dari penyakit tersesatnya seorang penyakit kesesatan itu diobati dengan as al-mustaqim dengan petunjuk yang lurus walidhalikana su'alu hadihil hidayah oleh sebab itu doa seorang tatkala senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Jalla wa Ala afradu du'a ala kulli abd wa aujabahu alaihi kulla yawm wa laylah merupakan doa yang di situ difardukan perkara yang sangat fardu perkara yang sangat penting bahkan kewajibannya diwajibkan pada setiap malam dan siang dalam setiap hari atau di setiap hari. Fi kulli salatin saat ketika seorang melaksanakan salat. Li syiddati daruratih karena betapa pentingnya. Demikian pula wafaqatuhu ilal hidayatil matlubah dan perlunya seorang untuk mendapatkan hidayah yang dicari tadi yaitu supaya seorang terselamatkan, terbebaskan dari kesesatan. Walayakumu ghairu hada as-su'al Dan sungguh doa yang termaktub dalam suratul Fatihah tidak ada doa lain yang bisa mengganti posisinya. Ikhwan barakallahu fikum Kemudian at-tahakuk perwujudan realisasi seorang mewujudkan dengan perwujudan yang benar mengaplikasikan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong ilman wa ma'rifatan secara ilmu dia faham Demikian juga dia mengenali dengan pengenalan yang betul. Wa amalan wa halan dan dia pun mengamalkan. Keadaan pun juga menerjemahkan demikian yatadhamman shifaa min maradi fasadil qalbi wal qasd. Dan ayat yang tersebut pada suratul Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menjadi obat menjadi obat atas penyakit rusaknya kalbu, rusaknya tujuan seseorang. Qala fa inna fasad al-qalb atau fasad al-qasd yata'allaqu bil ghayati wal wasail. Kemudian beliau menekankan ketahuilah bahwa <clears throat> rusaknya tujuan seseorang rusaknya niat seorang itu ada kaitannya dengan perkara tujuan manusia itu sendiri tujuan manusia itu sendiri dan juga wasail perantara-perantara yang dijadikan oleh manusia tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala faman talaba ghayat munqati'ah Barang siapa yang dia itu mencari tujuan yang terputus, tujuannya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawassala ilaiha bi anwa'il wasail. Dan ternyata seorang menggunakan berbagai macam wasilah perantara-perantara yang dianggap wasail tadi al-musilah ilaiha bisa mengantarkan seorang mendekatkan diri kepada Allah Qala killa nau'ai sesungguhnya kedua jenis tadi qasduhu fasidan tujuan yang dia lakukan sebuah tujuan yang rusak Wahada sya'nu kulli man kana ghayata matlubihi ghairallah dan ini semua terjadi pada setiap orang keadaannya apabila dia beribadah kepada Allah tujuan yang dia cari itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala contohnya ialah minal musyrikin orang-orang musyrikin banyak yang mereka itu secara penampilan luar juga melakukan ibadah berpura-pura beribadah kepada Allah orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula mubtaghi asyahwat, orang-orang yang tujuan ibadahnya hanya mencari kepuasan-kepuasan syahwatnya. Di mana keduanya alladzina la ghayata lahum wara'aha. Sesungguhnya tujuan mereka dalam beribadah itu tidaklah punya tujuan di belakangnya. Wa ashabu riyasat al-muttabi'ina li riyasatihim juga orang-orang yang mereka itu ambisi. Ambisi dengan kedudukan. Berambisi supaya punya jabatan. Ambisi kalau tidak berpolitik bukan seorang muslim yang nampak perjuangannya. Semua itu sesungguhnya tujuannya ialah mencari kedudukan, mencari jabatan mereka menghendaki supaya jabatan-jabatan itu bisa mereka tempati. Bi ayyi tariqin kana min haqqin aw batilin. Tapi sayang, semua yang mereka kehendaki, kedudukan yang mereka inginkan tadi, berbagai macam cara pun mereka tempuh, apakah dengan cara yang benar ataukah dengan cara yang batil. Apakah dengan cara yang benar atau cara yang batil? Itulah orang-orang yang nampak sekilas itu tokoh-tokoh agama yang memperjuangkan agamanya. Tapi tujuannya apa? Hanya sekedar ingin menggapai jabatan, kedudukan. Nampak sebagai seorang yang masya Allah siang dan malam berjuang di atas agama. Tapi semua itu hanya menginginkan sebuah jabatan dan kedudukan. Maka dia tidak melihat untuk mencapai semua itu apakah cara yang ditempuh itu betul ataukah salah keliru ataukah benar mereka tidak melihatnya fa idza ja'al haqq mu'aridan fi tariq riyasatihim tahanuh wa dasuh bi arjulihim tatkala datang kebenaran Al-haq itu mengingatkan bahwa yang Anda tempuh itu perkara yang tidak betul. Namun yang mereka cari ialah bagaimana tujuan tadi, kedudukan yang ingin dia capai, maka kebenaran-kebenaran yang datang kepadanya itu pun mereka injak-injak, mereka rendahkan, mereka hindarkan, mereka berpaling. Berpaling dari al-haq. Fa in ajazu an dafa'uhu daf'as-sa'il kalau dia dengan al hab tadi, kebenaran tadi yang sesungguhnya menjadi pengingat yang sesungguhnya menjadi pengendali. Anda sudah kelewatan. Anda tidak betul caranya. Tapi justru berpaling. Dia hinakan. Dia rendahkan. Kalau dia tidak mampu melakukan yang seperti itu, jatuh kepada tingkat sikap berikutnya dia tolak dengan penolakan yang kasar dengan cara-cara yang tidak betul fa in ajazu an dalik habasu fit tariq kalau kemudian posisinya berusaha untuk dimatikan berusaha untuk direndahkan dia tidak ada kemampuan ditolak pun juga tidak ada kemampuan maka dia pun melakukan proses berikutnya yaitu bagaimana berusaha dia tutup agar kebenaran tadi jangan sampai muncul wahadu anhu ila tariqin ukhra dia cari celah yang lain supaya tidak berbenturan dia berpaling kepada jalan yang lain, mencari celah-celah yang sesungguhnya tidak banyak berbenturan dengan al-haq. Akibatnya apa? Akibatnya seorang jatuh kepada cara-cara yang batil dan lebih dalam lagi dan lebih seorang bergelimang dengan berbagai macam kebatilan. ثم قال وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان maka berbagai macam kebenaran yang nyata, yang jelas mereka pun berusaha untuk menolaknya dengan berbagai macam upaya sebatas kemampuannya wa in ja'al haqqu nasiran lahum tapi anehnya anehnya tipe orang-orang semacam ini orang-orang yang punya tujuan orang-orang yang mereka itu dalam melaksanakan agama itu hanya sekedar menginginkan kepada jabatan kedudukan kalau kebenaran itu menguatkan dan meluluskan supaya dia ditempatkan pada kedudukan yang mulia Qala in ja'al haqqu nasiran lahum kana lahum salubih jalu. Maka cepat-cepat kebenaran tadi apa? Didukung. Wah ini berarti apa? Saya berada pada kebenaran dan ternyata ini tepat bagi saya. Kan banyak. Banyak para pelaku-pelaku politik banyak orang-orang yang berambisi kepada jabatan kalau ada satu kebenaran yang memiliki nilai agama mendukungnya itu cepat-cepat dipegang, jangan sampai lepas. Alhamdulillah dapat dalil katanya. Dapat penguat. Begitu. Wa atau ilaihi mudainin Bahkan dia pun siap dalam kondisi untuk datang kepada al-haq tadi dengan patuhnya. Patuh sekali kalau mendukung. Kalau apa? Mendukung la li'annahu haqqun bukan urusannya bahwa ini kebenaran. Jadi sesuatu yang menguatkan tadi tidak dia pahami bahwa ini satu kebenaran tetapi karena mendukungnya. Karena apa? Mendukungnya. Summa qala bal limuwafaqatihi ghardahum wa ahwaahum Demikian pula semua tadi karena punya sisi kesamaan, mendukung atas tujuannya dan hawa nafsunya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala Allah Jalla wa ala menyebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-48 dan berikutnya Allah Jalla wa ala menyebutkan tentang sifat al munafikin, Sifat orang-orang munafikin. Wa idza du'u ila Allah wa rasulih. Mereka itu kalau diseru, dipanggil, diajak untuk mendengarkan penuturan perkara-perkara yang terkait dengan qala Allah wa qala Rasul keputusan-keputusan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum untuk memutuskan perkara yang terjadi pada mereka. Idza fariqum minhum mu'ridun. Ternyata sebagian mereka kalau diputuskan, mari putusan ini kita bawakan kepada kitabullah dan sunnah rasul. Sebagian mereka berpaling. <clears throat> Wa iyyakum lahum al-haq dan kalau ada keputusan yang mendukung kebenaran yang menguatkan ya'tuna ilaihi mud'inin. Mereka pun bersegera dan tunduk patuh kepada yang diputuskan tadi dalam kondisi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kepatuhan. Afi qulubihim maradun? Apakah pada kolbu mereka itu ada penyakit? Amir tabu. Ataukah pada kolbu mereka itu ada keraguan? Am yakhafuna ayyahifallah alaihim wa rasuluh. Ataukah mereka khawatir jika Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya berlaku tidak adil bermakna Allah dan Rasulnya berbuat zalim Bal ulaika humuz zalimun. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah yang berbuat zalim. Ini tipikal orang-orang yang mereka itu punya penyakit pada kolbunya. Rusak tujuannya. Berbagai macam perkara-perkara yang sesungguhnya diinginkan untuk mencapai tujuan dan itu untuk selain Allah dan apabila ada sesuatu yang mendukung mereka gunakan dan bukan sesungguhnya mengiyakan kebenaran tadi, mendukung kebenaran tadi, tetapi hanya karena sebab kebenaran tadi mendukungnya. Qala wal maksud anna qasda haula fasidun fi ghayatihim wa wasailihim. Dan maksud daripada penjelasan tadi Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah tujuan yang rusak dan perantara-perantara yang mereka jadikan perantara pun juga perkara yang rusak pula. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan qala wa kadzalik man talaba al ghayat al-ulya wa matlab al-asma lakin lan yatawassal ilayhi bil wasilah al-musilah lahu wa ilaih. Kemudian seorang yang punya tujuan, sesungguhnya tujuannya tinggi, harapannya besar. Kadang seorang menamakan untuk beribadah kepada Allah. Namun kadang mereka menggunakan berbagai macam wasilah, tetapi wasilah tadi tidak menghantarkan untuknya dan kepada Allah Jalla wa'ala. Namun dia mengira bahwa dengan berbagai macam perantara-perantara yang dia gunakan tadi dapat menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahia min a'zamil qawati' anhu inilah salah satu perkara yang perlu diantisipasi, diwaspadai oleh seorang. Jangan sampai seorang menginginkan punya tujuan kepada Allah tapi dia menggunakan berbagai macam wasilah berbagai macam perantara, dia sangka perantara itu bisa menghantarkan kepada Allah Jalla wa ala, ternyata menjadi pemutus. Menjadi pemutus. Maka sesungguhnya hal ini merupakan pemutus yang paling besar bagi seorang. Karena banyak yang tidak sadar. Dan ini terjadi kepada orang-orang yang mereka itu membuat dalam ibadah ini istihsanat wa umur muhdatsat Kasus-kasus yang semacam ini terjadi pada orang-orang jika melakukan ibadah dan ingin ber, e, menghadap kepada Allah Jalla wa itu melakukan berbagai macam cara seolah-olah bagus yang dia lakukan. Dan perihal-perihal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dilakukan para sahabatnya. Summa fa inna hadza ad-dawa'a murakkabun min sitati ajza ternyata penyakit tadi obatnya dan diobati dengan enam tahapan penyakit terkait dengan rusaknya tujuan seseorang penyakit yang terkait dengan rusaknya ilmu seseorang Penyakit yang dimana seorang kadang punya tujuan yang bagus tetapi wasilahnya rusak itu itu diobati dengan melalui enam tahapan. Yang pertama, ubudiyatullahi la ghairah. Seorang beribadah hanya kepada Allah semata supaya tujuannya tidak rusak. Beribadah kepada Allah semata dan tidak kepada yang lain. Yang kedua bi amrihi wa syar'ihi. Dengan perintahnya dan syariatnya supaya seorang tidak membuat-buat, tidak merekayasa. Yang ketiga la bil hawa dan dilakukan bukan dengan hawa nafsu tapi dengan keikhlasan. Jangan sampai kemudian seorang menginginkan satu ibadah dia lakukan dengan apa yang Allah perintahkan tapi didominasi ditunggangi dengan hawa nafsunya yang keempat la bi ara'ir rijal bukan juga dengan mengikuti pendapat-pendapat orang juga juga bukan dengan afkarihim pemikiran-pemikiran seorang yang kelima bil isti'anati ala ubudiyyati bih yang kelima seorang senantiasa semua tadi dilakukan penuh dengan mengharap meminta tolong kepada Allah Jalla wa karena itu mematahkan sikap-sikap kesombongan. La bin nafsil abdi wa quwwatihi wa haulihi wa la bighairih. Yang keenam, bukan kemampuan pribadi manusia. Dan juga bukan karena kekuatannya dan daya upayanya. Dan juga bukan karena selainnya. Jadi manusia bisa melakukan kebaikan-kebaikan tujuannya dalam ibadah betul syariat dia jalani, hawa nafsu tidak ada mendominasinya, maka ketahuilah, lakukan semua itu dengan cara senantiasa memohon kepada Allah Jalla wa'ala. pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan jangan sampai kemudian seorang melakukan semua itu seolah-olah mengandalkan kepada kemampuan-kemampuan pribadi. Juga bukan karena kekuatannya dan juga bukan karena daya upayanya dan juga bukan karena orang lain Enam perkara tadi sesungguhnya berada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulu rahimahullah Qala فهذه أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين فإذا ركبها الطبيب اللطيف kalau yang memberikan obat ini jadi seorang ingin mengobati penyakit tadi dan tahapannya dengan tahapan enam tadi. Ramuan ini terkandung pada kalimat iya karena budu wa iya karena Dan yang mengurutkannya perkara ini adalah obat dari Allah Jalla wa Ala zat yang maha latif al-alim bil marad tahu persis dengan penyakit-penyakit yang ada wasti'maluha al kemudian yang sakit pun menggunakannya dia memakai obat tadi hasala biha utam maka insya Allah akan diperoleh obat yang sempurna wa man naqasa min asyifa fahuwa li fawati juz'in min ajza'iha atau isnain atau aksar dan kalau sampai seorang dalam kondisi tidak sembuh, seorang dalam kondisi tidak sembuh dari dua penyakit yang membahayakan tadi, rusaknya ilmu dan rusaknya tujuan, maka ada hal yang luput dari enam perkara tadi. Baik salah satunya atau dua hal dari perkara tadi atau lebih banyak. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan tentang perihal bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah seringkali menyebut bahwa pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menolak dua penyakit yang seringkali seringkali menghantui seringkali manusia terjangkit dengan dua penyakit ini Yaqul rahimahullah wa kathiran mimma kuntu asma'u Syekh islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Perkara yang sering aku dengarkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yaqul rahimahullah yaqulu iyyaka na'budu tadfa'u riya. Kata Ibnu Qayyim bahwa kalimat iyyaka na'budu itu menolak penyakit riya Wa iyyaka nasta'in tadfa'u al-kibriya. Dan kalimat iyyaka nasta'in itu menolak tentang kesombongan. Dan dua hal ini yang sering banyak manusia terjangkit padanya, ria dan kesombongan. Jangan mengira seorang yang dalam kondisi dia rajin beribadah, apa yang dikatakan sebagai ahlul ibadah. Jangan mengira bahwasanya seorang yang dalam kesehariannya menyibukkan diri dengan ilmu terus terbebaskan dari ria. Demikian pula jangan mengira ketika seorang dalam kondisi menekuni ibadah dan menggeluti ilmu kemudian bersih dari sifat sombong. Bahkan ini termasuk dua penyakit yang sesungguhnya dikeluhkan bukan kapasitas ibadah, ilmu seperti orang-orang seperti kita tetapi telah dikeluhkan oleh orang-orang yang sesungguhnya dalam hal ibadahnya, dalam hal ilmunya lebih luas ketimbang kita semua. Ikhwanna barakallahu fikum. Kemudian kalau tadi disebutkan bahwa suratul Fatihah itu sebagai obat terhadap penyakit yang ada pada kolbu. Beliau juga menyebutkan bahwa Al-Quran atau Al-Fatihah itu sebagai syifa'u amradil abdan sebagai obat yang terjadi pada penyakit seorang dan penyakit itu pada badannya disebutkan sebuah kisah di mana sahabat Ridwanullah alim ajma'in dari sebagian mereka pernah melewati satu kampung yang di mana penduduknya menolak untuk memberikan jamuan. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa sesungguhnya e, pengobatan yang dilakukan sahabat itu terjadi pada orang-orang yang bukan qabil, orang-orang yang sesungguhnya menerima terhadap al-Islam. Kisah yang disebutkan pada sebuah riwayat Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah amma ma dallat sunnah tentang mata dhamman syifaul abdan tentang kandungan yang ada pada suratul Fatihah sebagai obat yang ada pada badan manusia. Adapun apa yang ditunjukkan dalam sunnah fafis sahih min hadithi Abil Mutawakkil An-Naji an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri anna unasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam marru bihayyin min al-arab. Jadi beberapa sahabat itu melewati satu perkampungan dari perkampungan Arab. Kemudian walam yudayifu. Mereka tidak dijamu. Tidak dijamu. Faludhiqa Sayyidul Hayy ternyata pemuka kampung itu tersengat binatang yang berbisa. Fa'atauhum faqalu hal indakum min ruqyah aw hal fiikum min raqin. Kemudian penduduk kampung tadi mendatangi beberapa sahabat tadi dan bertanya, "Adakah di sisi kalian itu jampi-jampi ruqyah?" Punya ruqyah kalian? Ataukah ada di antara kalian itu yang bisa menjampi? Faqalu na'am. Kemudian mereka pun mengatakan iya. Walakinnakum lam taqruna. Tetapi kalian tidak mau menjamu, menjamu kami. Namun kalian tidak menjamu kami. Fala naf'al hatta taj'alulana ju'la. Kemudian sahabat yang ingin merukyah tadi, kami tidak akan melakukan kecuali kalian menjamu kami. Faja'alulahum ala dhalik qati'an minal ghanam. Maka disembelihkan kambing dan diberikan daging untuk menjamu para sahabat tadi. Ila akhir kisah dan diberikan kepada diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau pun mengatakan mayudrik annahar ruqyah. Bagaimana kalau kalian faham bahwa pada suratul Fatihah tadi ada perkara yang bisa dipakai untuk mengobati. Yang kemudian sembuhlah. Yang kemudian sembuhlah. Kemudian pembahasan dengan panjang lebar Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa di sana ada hewan-hewan yang Allah Jalla wa'ala ciptakan dan tabiat hewan-hewan yang beracun, yang menyengat itu tabiatnya panas yang seringkali membuat uh, tubuh manusia menjadi panas ketika tersengat binatang berbisa. Kemudian yang kedua, dia punya bisa, punya racun. Yang berikutnya disebutkan oleh beliau pula memiliki tobiat bahwa dia merupakan hewan yang saat dalam kondisi menyengat itu karena kemarahannya. Maka tatkala disebutkan bahwa suratul Fatihah padanya ada bentuk-bentuk isbat uluhiyah, isbat asma'illah wa sifatih. Demikian pula tawakalnya seseorang mendinginkan. Dengan itulah berfungsi, dengan itulah bermanfaat. Karena pengobatan atas satu penyakit itu bididdih. Mengobati penyakit itu dikatakan dengan lawannya, sesuatu yang panas, sesuatu yang penuh dengan kemarahan itu diawat, eh, diobati dengan apa? Sesuatu yang dingin dan sesuatu yang dibutuhkan dengan ketenangan. Dan kandungan yang ada pada surat Al-Fatihah itu terkandung padanya. Berbeda dengan cara ketika seorang dalam kondisi dia telah beristiqomah, maka pengobatannya dengan cara menjaganya. Tapi kalau seorang mengobati penyakit, maka dengan cara seorang mengobati dengan lawannya. Dan suratul Fatihah terkandung padanya beberapa sanggahan bantahan terhadap beberapa taifah dal, taifah-taifah yang tersesat apakah dari kalangan Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Sufiyah, demikian pula Khawarij, demikian pula dari kalangan orang-orang mungkiru nubuwatin Nabi, para pengingkar Nabi, demikian pula rafidah Semua itu uh, terbentang dan dijabarkan oleh beliau dengan panjang lebar terkait dengan apa yang ada pada suratul Fatihah. ikhwan nabarakallahu fikum sebagai akhir daripada uh, pertemuan kita kali ini kalau kita kenali bahwa obat yang disebutkan untuk mengobati terkait dengan penyakit kolbu sifatnya ialah dengan ihdinas suratul mustaqim dengan cara seorang memahami bagaimana beribadah kepada Allah dengan perintah dan syariatnya dan bukan dengan hawa nafsunya tentunya semua itu mendorong bagi kita untuk tafaqquh fid din untuk tafaqquh fid din mempelajari agama dan mencari kepada sumbernya mencari kepada sumbernya dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua sehingga perkara yang tidak kalah penting dalam hal ini ialah seseorang uh, untuk beristiqamah. Seorang untuk beristiqamah di atas al-haq. Dan perkara ini satu perkara yang dikatakan Imam Nawawi sesungguhnya istiqamah itu perkara yang pada sebagian ulama mengatakan hanya mampu dilakukan oleh akabir. Hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang dalam posisi orang-orang tertentu. Beristiqomah di atas al-haq. Sekian banyak seorang mengenali al-haq. Sekian banyak seorang memahami tentang kebenaran. Dan betapa cepatnya seorang dalam kondisi tersungkur. Dan terjatuh dalam kesesatan. Maka sebuah hadis yang dimana Eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang uh, dullani ala syai'in la as'alu ghairak Ya Rasulullah tunjukkan kepadaku satu perkara yang aku tidak akan bertanya kepadamu dan tidak akan bertanya kepada selainmu ah, tidak akan bertanya kepada selainmu kecuali kepadamu maka beliau mengatakan Aman amantu au semas billah Aman tabillah billah tsummastaqim berimanlah kepada Allah kemudian beristiqomahlah menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Jalla wa ala tentang jawami'ul kalim memilih satu kalimat yang sesungguhnya sebagai kalimat yang dapat menjadi obat demikian pula sebagai perkara pegangan bagi seorang walaupun dengan satu jawaban Demikian pula jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang di situ beliau menginginkan bahwa seseorang manakala diberikan oleh Allah Jalla wa ala satu kebaikan diberikan oleh Allah Jalla wa ala petunjuk maka janganlah kemudian berusaha melakukan satu amalan-amalan yang dapat membuat kebaikan-kebaikan tadi akan sirna darinya sehingga diperintahkan untuk menjaganya diperintahkan untuk senantiasa beristiqomah yaitu as-sabat alal haq seorang menetapi di atas kebenaran ikhwan barakallahu fikum beberapa hal yang telah kita sampaikan mudah-mudahan uh, menjadi penggugah bagi kita bahwa sekian banyak penyakit-penyakit yang sesungguhnya seringkali kita lebih atau terkadang kita lebih tanggap dan segera mengobati yang sifatnya penyakit badan namun tatkala di sana terdapat penyakit-penyakit yang sifatnya menjangkit pada kalbu manusia jarang seorang kemudian mengakui bahwa itu sebagai penyakit dan sedikit pula yang kemudian mereka itu mencari obatnya oleh karena itu eh, Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang satu perkara yang bisa memberikan petunjuk, perkara yang di situ akan menjadi pegangan, maka beliau alaihi wasallam memerintahkan untuk beristiqamah. Qala Nawawi rahimahullah menukil dari ucapan Al-Kushairi Al-istiqamatu darajatun bihal kamal al-umur wa tamamuha biwujudiha husulul khairat Imam Nawawi menukil bahwa keistiqomahan itu satu derajat yang dengan derajat itu ketika seorang mampu mencapainya akan sempurnalah berbagai macam urusan dan dengan adanya istiqamah seorang akan memperoleh berbagai macam kebaikan wa man lam yakun mustaqiman maka barang siapa yang dalam kondisi agamanya itu bukanlah orang-orang yang menjaga keistiqomahan dha'a sa'yuhu wa khaba juhduhu Barang siapa yang tidak berada di keistiqomahan bahkan menyelisihi tentang al-haq maka akan sia-sialah berbagai macam usaha yang dia tempuh dan rugilah berbagai macam upaya yang dia jalani Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan tentang qauluhu ta'ala fastaqim kama umirt beristiqomalah sebagaimana diperintahkan kepadamu qala radhiyallahu anhu ma nazalat ala rasulillah fi jami'il quran ayatun kanat ashad wal ashaqqu alaihi min hadil ayah kata Ibn Abbas radhiyallahu an tidaklah sebuah ayat yang ada pada Al-Qur'an seluruhnya yang turun kepada Rasulullah yang lebih berat bagiku kecuali ayat ini ketika diperintahkan apa beristiqomah di atas al-haq ikhwan barakallahu fikum nasallallahu lana walakum assalamu wal afiyah ويرزقنا الاستقامة على الحق Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita untuk senantiasa berada di atas kebaikan. Karena berkali-kali tatkala kita duduk bermajlis terkhusus kepada Asy-Syaikh Mukbir rahimahullah, beliau mengingatkan janganlah kemudian dengan berbagai macam kenikmatan yaitu seorang dimudahkan mengenali sunnah dimudahkan untuk kemudian mempelajari ilmu dengan baik, mengenal mana al-haq, mana yang batil. Semua itu dalam posisi seorang terkecoh, menganggap bahwa perkara-perkara yang dia jalani itu sebagai penjaga dia yang tidak mungkin akan tersesat.